Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru dari kitab salah yaitu bab fi syurutis shalah. Bab tentang syarat-syaratnya salat. Nah. Dan di sini Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala akan menyebutkan Masail-masail yang berkaitan tentang syarat syarat sahnya solat. Yang diantaranya yaitu Dukhul waktu Masuknya waktu Kemudian Satrul aurat Menutup aurat yang kemudian ijtinab an-najasa menjauhi atau menghilangkan sesuatu yang najis. Menghilangkan sesuatu yang yang najis. Kemudian istiqbal kiblat menghadap ke arah kiblat. Kemudian al-khamisah yaitu an-niyah Nah. Yang pertama Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala akan menyebutkan yaitu tentang Dukhul al-waqt Masuknya waktu Wa qala Hafidahullah Ta'ala Babun fi syurutis salah Bab tentang syarat-syarat Salat nah. Syurutis salah Syarat-syarat salat Yaitu syarat yang menjadi ibadah solat menjadi sah. Nah. Dan Dan syarat solat di sini harus dilakukan oleh seseorang secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tidak boleh seseorang meninggalkan sebagian. Nah. karena satu dengan yang lain ada kaitannya. Satu dengan yang lain ada ada kaitannya. Nah. Perbedaan antara syarat dengan rukun dikatakan oleh para ulama bahwa syarat dilakukan di luar ibadah. Sedangkan rukun dilakukan di dalam ibadah. Nah. Contoh yaitu syarat sahnya solat yang diantaranya yaitu dukhul al-waqt masuknya waktu. Sebelum kita sholat, maka harus masuk waktunya, yaitu di luar sholat. Nah. Begitu juga satrul aurat, menutup aurat, itu masuk ke syarat sahnya sholat, bukan rukun, tapi syarat sahnya sholat. Kenapa? Karena sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus menutup aurat kita. Itu di luar di luar solat sebelum solat. Begitu juga ijtinab an-najasa, menghilangkan najis. Najis-najis yang menempel pada badan kita. Pada pakaian kita, kita hilangkan dulu sebelum kita melaksanakan solat. Berarti syarat adalah merupakan ibadah merupakan syarat di luar ibadah. Dilakukan di luar di luar ibadah. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun dilakukan di dalam ibadah. Contohnya ketika salat membaca Al-Fatihah. Para ulama menyebutkan bahwa membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun min arkanus salat. Maka dibaca di dalam salat dan juga ruku, sujud, tumanina, itu semuanya rukun dari rukun-rukun solat dan dilakukan di dalam ibadah. Nah, ini perbedaan antara syarat dengan dengan rukun. وقال حفظه الله taala الشرط لغة asyarat secara lughatan yaitu al-alamah. Syarat secara bahasa artinya adalah al-alamah, tanda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa syarat secara bahasa adalah al-alamah, tanda. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat ke-18 fal yanzuruna ila sa'ata an ta'tiyahum bagdatan faqad jaa'a asyratuha Allah Subhanahu wa taala berfirman fahal yanzuruna ila sa'ah maka tidaklah mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat anta tiyahum bagdatan itu akan datang kepada mereka bertatan dengan tiba-tiba. Faqad jaa asyratuha. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Syahid yang kita baca itu faqad jaa asyratuha. Bahwa kiamat itu telah datang tanda-tanda kiamat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi Wasallam. wassalam. Nah, faqad jaa telah datang tanda-tandanya. Berarti syarat secara bahasa lugatan adalah al-alamah. Faqad jaa syaratuha ay alamatuha yaitu alamat-alamatnya, tanda-tandanya. Nah. Wa syar'an secara istilahan Dikatakan oleh Hafidhahullah Ta'ala ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujud wa la adamun lidhatihi Dikatakan oleh Hafidhahullah Ta'ala secara istilahan syar'an ma yalzamu min adamihi al-adam yaitu yang sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan amalan menjadi tidak ada. Nah, kalau syarat tidak dilakukan, berarti ibadah itu tidak ada. Ibadah itu tidak sah. Sama seperti taharah. Taharah adalah merupakan syarat dari sahnya sholat. Ketika seseorang sholat, akan tetapi tidak bersuci, maka solatnya tidak sah. Walaupun dia telah melakukan syarat-syarat yang lain. Masuk waktu, menutup aurat, niat, menghilangkan najis, menghadap ke arah kiblat, tapi hilang satu, yaitu tidak bersuci, tidak berwudu sebelum solat, maka solatnya tidak sah. Dengan ini disebut oleh Hafidahullah Ta'ala. Yaitu ma yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan amalan itu tidak ada. Yaitu tidak sah. Harus ada. Harus dilakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tidak akan menerima salat di antara kalian hatta yatawadda sehingga kalian berwudu. Sehingga berwudu adalah merupakan syarat dari sahnya salat. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته um, tapi keberadaannya keberadaan syarat itu tidak mengharuskan sesuatu amalan tertentu menjadi ada contohnya bahwa sebelum seseorang melaksanakan sholat itu harus berwudu nah, dan di sana ada amalan yang apabila seseorang mengamalkan maka disunahkan. Contohnya, sebelum dia tidur disunahkan untuk berwudu. Nah. Sehingga dengan adanya wudu tadi tidak mengharuskan bahwa dia harus sholat. Bisa saja dia berwudu yakni mengamalkan dari hadis Nabi Shallallahu Wasallam sebelum tidur untuk berwudu karena hukumnya sunnah. Atau ingin membaca Al-Quran, dia berwudu. Nah. Dan juga dikatakan walayil zamin wujud wujud dan tidak, yakni keberadaan tidak mengharuskan sesuatu atau amalan tertentu menjadi ada. Karena bisa saja hilang dari salah satu syaratnya. Dia sudah bersuci, kemudian dia akan sholat. Akan tetapi ada syarat yang lain yang belum dia lakukan, yaitu menutup aurat misalkan. Sehingga keberadaan syarat tadi, itu keberadaan wudhu tadi, dengan adanya wudhu, tidak mengharuskan jadi menjadi amalan itu menjadi ada. Kenapa? Karena hilang. Salah satu syaratnya itu menutup aurat. Sehingga syarat itu semua harus dilakukan. Syarat itu semua harus di, dilakukan. Nah. Wa syurutus salah ma tatawaqqafu sihhatuha 'alaiha ma'al imkan. Nah wa syurutus shalah dan syaratnya salat ma tatawaqqafu sihhatuha sesuatu yang menentukan sahnya ibadah sahnya salat ma'al imkan bila memang memungkinkan dilakukan nah, apabila memungkinkan di dilakukan nah. seperti taharah dia bisa melakukan maka itu merupakan syarat dari sahnya sholat. Tidak bisa bersuci dengan tanah, eh, bisa tidak bisa bersuci dengan air, maka bisa bersuci dengan dengan tanah. Nah, karena pengganti dari air adalah dengan tanah. Karena tetap yang namanya tahara adalah merupakan syarat dari sahnya sholat. Tidak ada air, ia kembali kepada dengan turap dengan debu, Nah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa syarat tetap ada. Walaupun tidak ada air, maka ada pengganti yang lain. Maka ada penggantinya yang yang lain. Nah, ولصلاة شرائط لا تصح إلا بها إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة والصلاة Wali salati syara'itu la tasihu ila biha. dan salat terdapat syarat-syarat yang tidak sah seseorang apabila tidak mengerjakannya. Ini harus mengerjakan syarat dari syarat-syarat dari syarat ibadah, syarat salat. Idza udimat au ba'daha lam tasihha shalah. Idza udimat apabila tidak ada ini secara keseluruhan. Au ba'daha atau sebagian lam tasihhas shalah maka tidak sah salatnya. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa syarat itu harus dilakukan semuanya. Harus dilakukan semuanya. Nah, awalan yang pertama yaitu dukhul waktiha masuk waktu ini syarat sah salat yang pertama yaitu dukhul waktu Allah taala inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta inna salata sesungguhnya salat salat kanat 'ala al-mu'minina terhadap orang-orang yang mukmin kitaban mawquta yaitu waktu-waktu yang telah ditentukan. Ay mafruḍan fi awqati muhaddadah yaitu waktu yang telah ditentukan fi awqati muhaddadah pada waktu-waktu yang tertentu. Nah. Fatawqid huwa tahdid. Fatawqid tawqit yaitu waktu. Nah. Bahasa Indonesia waktu. Bahasa Indonesia waktu itu mengambil dari bahasa bahasa Arab. Nah, waktu itu bahasa bahasa Arab. Sehingga disebutkan dukhul waktiha, masuk waktu. Nah, bahasa Indonesianya waktu. Fat dan taukid wat tahdid. Taukid yaitu wat tahdid, yaitu waktu yang ditentukan waqad waqatahu Allah as-salah bima'na annahu subhanahu haddada laha waqtan min zaman Allah Subhanahu wa taala telah telah menentukan waktunya bima'na dengan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala haddada laha waqtan min zaman telah menentukan waktu dari zaman. Nah, yang sebagaimana nanti kita akan lewati dari waktu-waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya dan juga sholat subuh akan kita lewati. Waqala Allah ta'ala Wakad ajma al-muslimun ala anna salawatul khams awqatan makhsusatan mahmudatan la tujzi'u qablaha mahdudatan. Naam. Wa qad ajma wa qad ajma al-muslimun ijma para ulama ala anna lis salawat bahwa salat-salat lima waktu auqat makhsusatan. Waktu-waktu yang khusus. Mahdudatan. Saya ulangi tadi kesalahan mahdudatan waktu yang telah ditentukan la tudziu qablaha dan tidak sah apabila seseorang salat sebelum waktunya قال الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصلاة لها وقت syaratahu Allah laha la tasihu illa bihi. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, as-salatu laha waqtun. Salat mempunyai waktu syaratahullah Allah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala la tasihu illa bihi. Yang tidak sah kecuali masuk waktunya. Fasalatu tajibu bidukhuli waktiha. Liqalihi ta'ala aqimi salata liduluki syamsi. Dan kewajiban salat dengan masuk waktu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala aqimish salata syamsi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra aqimish salata syamsi dirikanlah salat liduluki syamsi ketika matahari tergelincir ini waktu salat duhur liduluki Asy-Syamsi. Wa qad ajma'a ulama ala fadilatil ityan bis salah fi awwali waqtiha para ulama على فضيلة ityan tentang keutamaan al-ityan salat fi awwali waqtiha di awal waktunya bil jumlah Kenapa di sini disebutkan bil jumlah? Karena ada sebagian solat yang afdol diakhirkan yaitu solat solat isya. Nah, secara jumlah afdol solat pada waktunya. Akan tetapi ada beberapa solat yang afdol untuk diakhirkan, yakni solat isya dan solat buhur idashtaddal har. Apa itu idastaddal dalhar? Apabila cuaca sangat panas sekali. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan tentang sholat sholat duhur. Sholat duhur afdol disegerakan. Akan tetapi apabila cuaca yang sangat panas sekali, maka Nabi Alaihissalatu mengatakan abridu bis sholat, dinginkan dengan sholat. Yaitu akhirkan waktu sholat duhur sampai dingin. Fa inna syiddatal har min fai jahannam. Karena panasnya terik matahari cuaca min fai jahannam dari hembusan neraka api jahannam sehingga afdol diakhirkan apabila cuaca yang sangat panas sekali. Dan juga sholat isya. Sholat isya afdolnya diakhirkan apabila tidak memberatkan. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam keluar tengah malam. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, sesungguhnya ini adalah merupakan waktunya. laulaan an ala ummati. Kalau tidak memberatkan kepada umatku. Ini yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Yaitu ini merupakan waktunya, yaitu di akhir malam untuk melaksanakan sholat isya apabila tidak memberatkan umatku. Karena Nabi mengetahui bahwa umatnya tidak akan sanggup melaksanakan sholat al-isya di akhir malam. Sehingga diawalkan. Nah, tapi afdol sebagaimana Nabi alaihi wasallam ketika melihat para sahabatnya telat Nabi mengakhirkan. Apabila melihat para sahabat yang sudah berkumpul, maka Nabi menyegerakan yaitu salat salat Isya yang sebagaimana insyaallah taala kita akan bahas pada pada babnya. Nah, waliqali ta'ala fastabiqul khairat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Salat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya adalah termasuk dari berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan juga termasuk dari amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Firman Allah Subhanahu wa taala wasari'u dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun dan orang-orang yang beriman yang paling dahulu ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka yang mengejarkan ibadah, melaksanakan salat tepat pada waktunya, disegerakan apabila telah datang waktunya. Wa fi sahihain dan dari hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim itu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah. Qala as-salatu ala waqtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul amali ahabu ilallah. Amalan apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as shalatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud. Keterusan dari hadis ini Orang tadi bertanya kembali kepada Nabi Alaihissalam. Thumma ayyu. Kemudian lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian orang tadi meneruskan kembali bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ayyu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Aqala jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihissalatu wassalam mendahulukan yaitu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya itu merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari berbakti kedua kepada kedua orang tuanya, dari jihad fi sabilillah. Rasulullah mendahulukan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu as-salatu ala waktiha. Ini amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengamalkan salat tepat pada waktunya, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab-sebab seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyegerakan ibadah. Menyegerakan apabila telah datang waktu salat. Nabi alaihi salatu wassalam ketika datang salat mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna." Wahai Bilal, senangkanlah kami. Nabi alaihi salatu ketika telah datang waktu salat, beliau senang. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumandangkan adzan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Al-amr perintah. Perintah kepada kita semuanya untuk menyegerakan salat. Sehingga orang-orang yang dipenuhi hatinya dengan keimanan. Ketika datang sholat, dia merasa senang. Telah datang waktu sholat. Ini kesenangan Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam saking senangnya sholat. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Baik dalam keadaan safar, ataupun dalam keadaan tidak safar. Nabi alaihi salatu senantiasa memanjangkan salatnya. Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu melihat Nabi alaihi salatu wasallam qama minal lail hatta tatatafattar qadama Nabi berdiri melaksanakan salat malam sampai kakinya bengkak Aisyah mengatakan lima faal tahada. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhir. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini ya Rasulullah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Aku ingin menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Nah, Nabi yang sudah diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih rajin melakukan ibadah. Semangat di dalam ibadah. Nah, saking semangatnya. Ada tiga orang yang datang ke rumahnya. Nabi Alaihissalam Wasallam bertanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Nabi Alaihissalam. Wasallam. Kemudian diceritakan ibadahnya Nabi Rasulullah SAW seperti ini. Sehingga tiga orang tadi mengatakan, kalau begitu kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya Nabi SAW. Tiga orang tadi mengatakan, salah satu mengatakan, saya tidak saya akan sholat terus pagi siang malam dan tidak akan tidur. Kemudian orang yang kedua mengatakan saya akan berpuasa terus tidak akan berbuka. Orang yang ketiga mengatakan saya akan ibadah terus, tidak akan menikah. Kemudian datang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Demi Allah saya adalah merupakan orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya salat dan saya tidur. Saya berpuasa dan saya berbuka dan saya menikah dengan wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Rajin ibadah akan tetapi tidak dengan diiringi dengan sifat hulu. Karena seorang apabila dia terus seharian ibadah tapi tidak tidur akan memberikan madarat kepadanya akan sakit dia. Terus berpuasa tidak akan berbuka, sama akan memberikan madarat kepadanya. Sehingga ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adwa muhawain qalla. Yaitu ibadah yang terus-menerus walaupun sedikit dia melakukannya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla Aman-amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala adwamuha yaitu yang ibadah terus menerus wa in qalla walaupun sedikit dia sedikit mengerjakan ibadah tapi terus menerus itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dia mengerjakan suatu amalan banyak liburnya satu tahun misalkan. Libur dua tahun. Akan tetapi apabila dia terus menerus istimrar, dia akan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan merasa lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala hafidhu ala salawat. Wa minal muhafadha alaiha al-ityanu biha awwala waqtiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hafidhu 'ala salawat." Jagalah salat-salatmu. Wa minal muhafadhah. Dan dari menjaga-menjaga salat al-ityanu biha awwala waqtiha. Mendatangkan salat yaitu pada waktunya. Nah, apabila sudah datang waktunya maka di disegerakan. Berbeda dengan orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat qamu kusala, mereka mendirikan dengan malas. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Asqalu shalah 'alal munafiqin Salatus subuh wa salatul isya. Asqalus salah. Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik salat subuh dan salat isya. Kenapa berat bagi mereka? Karena dua salat di sini dikatakan oleh para ulama, Allah salat subuh, ya, kalau salat isya yaitu di mana waktu-waktunya istirahat permulaan tidur sudah gelengan kepalanya di kasur sehingga malas untuk pergi melaksanakan sholat. Berat bagi mereka. Dan juga berat bagi mereka sholat subuh. Karena kan sholat subuh adalah ketika nikmat-nikmatnya tidur. Berat kepalanya untuk eh, mengangkat mengangkat badannya untuk melaksanakan sholat. Dan dikatakan oleh para ulama dua waktu tadi adalah dua waktu yang dimana dua waktu yang gelap. Sehingga mereka mengatakan kalau saya datang sholat ke masjid ataupun tidak, oh tidak ada orang yang tahu. Pada zaman dahulu belum ada lampu-lampu. Yang ada cuma perangan yang seadanya. Sehingga mereka mengatakan, kalau saya hadir ataupun tidak hadir, oh tidak ada orang yang tahu. Berbeda dengan sholat duhur, asar, maghrib, mengetahui. Ada orang yang tahu, Berbeda dengan salat-salat yang subuh dan juga salat al-isya. Allah taala alam. Baik. Kita teruskan kembali insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. نقتفي لهنا سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh